Nah, kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang syafaah yaitu syafaat yang semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi bahwa syafaat itu adalah milik Allah seluruhnya. Naam, sehingga ketika kita mengharapkan syafaat dari makhluk sebagian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti syafaat para malaikah syafaat kepada nabi dan rasul dan syafaat orang-orang yang beriman maka ketahuilah bahwa syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebagian dari makhluk-makhluk Allah yang Allah izinkan untuk menyalurkan syafaat itu yang bersumber darinya Jalla wa ala. Maka kita mengharapkan syafaat tersebut. Naam. Sehingga syafaat itu harapan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun melalui hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan padanya, maka mereka adalah wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan syafaat mereka. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, syafaat yang khusus ya untuk beliau dan tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Naam. Demikian pula syafaat yang umum yang dimiliki oleh beliau dan dimiliki oleh para nabi-nabi yang lainnya. Di antara syafaat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul uzma yang dikenal dengan syafaah al-uzma, syafaat agung yaitu ketika perkumpulan perkumpulan di mahsyar di yaumul qiyamah. Naam, yang manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat mahsyar sampai mereka menunggu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya puluh ribu tahun mereka menunggu dalam keadaan matahari semil dari kepala-kepala mereka. Naam. puluh ribu tahun. Barakallahu fikum yang satu harinya adalah seperti seribu tahun. Satu harinya di Yomul Qiyamah di dunia sama dengan seribu tahun. Ya, alfasanati mimma ta'uddun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehari di Yaumul Qiyamah itu di sisi Allah seperti seribu tahun di dunia. Maka di Yaumul Qiyamah, di mahsyar manusia itu menunggu sampai 50 ribu tahun. Ya, maka sebagian tenggelam dengan keringatnya. Enam, ada yang sampai di pundaknya, ada yang sampai di pusarnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang tidak tersentuh sama sekali oleh keringatnya dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala maka pada saat itu manusia datang kepada para nabi untuk minta syafaat, disegerakan hisab. Namun seluruh nabi berudur, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga beliau berudur dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh nabi memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah taala dan mereka telah memintanya dan pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau memiliki doa yang beliau simpan sebagai syafaat untuk umatnya di yaumul qiyamah. Nah, itulah hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang dinukilkan oleh Syekh di sini Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la billahi syai'a. Sesungguhnya aku menyimpan doaku untuk di hari kiamat sebagai syafaat terhadap umatku. Dan syafaat itu akan diraih oleh orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dari umat Islam. Artinya orang yang berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma dan itulah yang Allah taala maksudkan dalam firman-Nya dalam suratul Nisa, "An yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda." Yaitu Allah akan mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda adalah di syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Maka manusia seluruhnya, baik dari kaum Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya, semuanya datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana laha." Maka syafaat ini adalah memang untukku yang Allah taala khususkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau datang menghadap kepada Allah subhanahu wa taala bersujud di bawah arsy. Lalu Allah taala memerintahkan beliau irfa ra'saka wasal tu'ta wasyaffa wasfa tusyaffa Naam angkatlah kepalamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mintalah engkau akan diberikan dan berilah syafaat maka Allah taala akan mewujudkan syafaat itu Naam barakallahu fikum maka setelah manusia di mahsyar itu menunggu berdiri seluruhnya 50 ribu tahun barulah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan hisab dengan melalui syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma dan syafaat ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita telah menjelaskan bahwa syafaat itu akan diwujudkan oleh Allah taala dengan dua syarat, yaitu syarat al-idzin Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan perizinan. Naam. Kemudian juga syarat yang kedua adalah ar-ridha. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak dari malaikat-malaikat di langit syafaat mereka tidak memberi manfaat ya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka izin yang dimaksud adalah barakallahu fikum adalah izin kepada orang yang menyalurkan syafaat itu. Mesti mendapatkan izin dari Allah taala baik dari para malaikat atau para nabi atau para syuhada, kaum mukminin, as-solihin. Naam. Barakallahu fikum dan juga anak-anak dari kaum muslimin semua itu syafaat, mereka bisa mendapatkan dan menyalurkan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, itu setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Yang kedua, dan ini adalah ikraman lahum. Ya, sebagai penghormatan dan pemuliaan Allah kepada mereka yang memiliki syafaat tersebut. Kemudian yang kedua syarat ridha yaitu ridha kepada al-masyfu'. Jadi perizinan terkait kepada asy yang memberi dan menyalurkan syafaat itu keridhaan Allah terkait kepada yang masyfu' yang diberi syafaat. Ya, kepada siapa syafaat itu disalurkan mesti Allah ridho. dan keridhaan Allah ini yaitu kepada orang-orang yang bertauhid, yaitu mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Naam, walaupun syirkun asgar dan dia mati di atas kesyirikan tersebut. Nah, ini juga bahayanya syirik barakallahu fikum walaupun syirik asghar. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ya bahwa dia tidak mendapatkan pengampunan dalam arti dia tidak akan dibebaskan dari mizan ya dari timbangan kejelekan. Syirik kecil itu akan diletakkan di atas mizan as-sayyi'at, timbangan kejelekan seseorang. Juga yang kedua yang berbahaya adalah orang yang melakukan syirik walaupun syirik kecil dia mati di atasnya belum bertobat kepada Allah dia tidak mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, walaupun dia masih dalam lingkup muslim. Naam. Maka ini ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah menunjukkan pada kita bahayanya perbuatan syirkum billah. Naam. Hendaklah kita mengetahui hal ini dan mempelajarinya secara detail bertanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, naam, terkait dengan perbuatan syirik kepada Allah dan jenis-jenisnya. Baik yang kita ucapkan, yang kita amalkan, atau yang lebih-lebih kita yakini dalam kolbu kita. Salah satunya apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah terkait dengan meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ya berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia mengharapkan apa uh, syafaatnya barakallahu fikum maka ini tidak disyariatkan ya enam tetapi meminta syafaat itu pertolongan kepada orang yang masih hidup ya adapun yang sudah meninggal dunia maka mereka itu yang membutuhkan ya doa kita, syafaat kita yang masih hidup. Naam. Barakallahu fikum. Maka para sahabat tidaklah mereka berdoa kepada melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Tetapi mereka meminta syafaat kepada Rasulullah alaihi wasallam ya ketika di masa hidup beliau alaihi salatu wasallam. Naam, maka demikian barakallahu fikum sehingga ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa ya beribadah melalui orang-orang yang telah meninggal dunia meminta pertolongan syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, adapun yang masih hidup maka dalam syariatul Islam berdasarkan dalil yang sahih, maka itu dibolehkan. Nah, oleh karena itu, pada pertanyaan yang berikutnya yaitu, apakah kita bisa meminta syafaat kepada orang yang hidup? Maka dijawab oleh Syekh Jamil Zainur rahimahullah, natlubu syafa'ata minal ahya fi umurid dunia. Boleh kita meminta syafaat kepada orang yang masih hidup dalam urusan-urusan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, maka baginya pahala. Barang siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang buruk, pertolongan yang jelek, maka baginya dosa. Naam, di sini dalil bahwasanya ya meminta syafaat pada orang yang masih hidup, meminta tolong kepadanya itu perkara yang boleh. Barakallahu fikum dan menolongnya ya memberikan pertolongan itu mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat pertolongan, yakni kepada saudaramu, tujaru, maka kalian akan diberi pahala. Ya. enam Maka memberi syafaat ya, memudahkan saudara kita urusannya di dunia ini, membantunya, menolongnya, itu mendapatkan pahala. Ya. Tetapi menolong dengan melakukan uh, sogo menyogok bagi orang-orang yang telah digaji maka itu neraka. Nah, bukan pahala. Ya, orang-orang yang telah digaji sebagai pegawai, sebagai pekerja di dalam jam pekerjaannya dalam uh, syarat yang dia telah menyepakati syarat itu dalam pekerjaannya, maka dia tidak boleh mengambil suapan, ya, sogo menyogo di dalamnya, walaupun dia diberi. Barakallahu fikum, hendaklah dia menolak dan menasehati orang yang memberi bahwa itu adalah sogok menyogok. Kalau di pemerintah kita disebut uh, gratifikasi, ya. nah, jangankan hukum Islam, hukum undang-undang yang ditetapkan manusia subhanallah itu buruk ya, apa melarang. Melarang hal demikian karena itu akan merusak sistem ya yang nanti orang tidak mau bekerja tidak mau menjalankan amanah dan tugasnya yang dia telah digaji, melainkan dia harus mendapat tambahan. Ya, mendapat suapan. Maka itu bukan syafaat yang hasanah. Ya, itu bukan syafaat hasanah, tapi itu syafaatan sayyi'ah. Ya, yang Allah sebutkan dalam ayat yang telah kita bacakan, yaitu dalam surah nisa ayat ke-85. Maka ini sebagai tambih dan tahdir, peringatan bagi seluruh kaum muslimin yang bekerja ya memiliki syarat di dalamnya. Memiliki syarat di dalamnya barakallahu fikum maka tidak boleh dia mengambil suapan. Ya. Tidak boleh dia mengambil suapan ya yang menyogok dan yang disogok ar rasyi wal murtasyi kilahuma finnar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyogok dan yang disogok keduanya di dalam api neraka. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Barakallahu fikum di tengah-tengah kita umat Islam ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Sudah mendara daging. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wahum qalilun dan mereka itu sedikit kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah taala dengan ilmu yang dia pahami, yang ilmu dia yang diamalkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka dia akan meninggalkannya karena itu adalah ancamannya mu'ad bin nar dan itu dosa besar. Ya, dosa besar itu ada ancaman khusus dengan neraka. Ya, maka Rasul wal murtashi kata Rasulullah SAW kilahuma Keduanya di dalam api neraka. Nah, jadi semua para petugas, para pegawai di dalam jam pekerjaannya, dalam syarat yang terdapat dalam pekerjaannya itu dari awal dia masuk dan dia sepakati, maka tidak boleh dia memungut ya pemberian apapun. Nah, barakallahu fikum. Saya contohkan antum di Saudi Arabia yang saya dapati langsung di musim haji itu ada uh, namanya haji apa namanya haji tamattu di antara kewajiban-kewajiban haji adalah hadiyu hadiyu bukan dam kalau orang Indonesia menganamakannya dam padahal dam itu kalau melanggar ya meninggalkan kewajiban haji maka didenda dam artinya denda menyembeli satu hewan satu kambing tapi kalau hadiyu ya yang Allah sebut dalam Al-Qur'an wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah itu salah satu kewajiban dari kewajiban haji tamattu' ya dan haji kiron. Barakallahu fikum, maka uh, di Saudi ya, itu di tempat-tempat penyembelihan ya banyak petugas yang dia sudah digaji untuk hal itu. Jadi dia kerja menyembelih hewan-hewan yang sudah ya yang apa di diperintahkan oleh perusahaannya ya bagi jamaah haji yang berhaji. Dia sudah digaji. Nah, itu ditulis ya. Sebagiannya ditulis bahwa tidak boleh memungut pemberian apapun. Ya. Ditulis besar-besar. Tidak boleh para pegawai menerima pemberian apapun. Kita saksikan awam ya orang-orang Bangladesh, orang-orang ya uh, Habasya dan yang lain-lainnya, ya orang-orang Indonesia itu kalau mau diberi ya setelah hewannya sudah apa namanya? sembeli. enam Itu ketika dia diberi ya nengok kiri nengok kanan. Jangan sampai di dilihat sama tuannya. Ya. Kalau tidak langsung diambil uang itu dimasukkan ke kantongnya. Naam. Barakallahu fikum, hal yang seperti itu haram dan termasuk ya uh, apa sogo menyogo yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah punya perjanjian dengan uh, lembaga tersebut untuk bekerja di situ dan diberi gaji pekerjaan dengan pekerjaannya itu. Digaji per bulan ya. Barakallahu fikum kecuali kalau memang kesepakatannya gajinya adalah gaji apa uh, per hari ya sama sama. Nah walaupun gaji per hari dalam masa kerjanya itu jam kerjanya tidak boleh dia memungut apapun. Nah itulah Islam. Ya kenapa? Karena kalau itu dibuka maka orang tidak akan amanah dalam bekerja. Ya, dia akan malas-malas kecuali kalau orang itu memberi baru dia rajin. Padahal sudah tugas dia. Ya, seperti di kantor-kantor yang kita saksikan. Ya, kita kesulitan barakallahu fikum. Datang ke lurah, datang ke camat, datang ke bahkan ya ke berbagai instansi untuk mengurus dan itu hak kita sebagai masyarakat ya kita punya hak untuk di apa dilayani tapi kita tidak mendapatkan pelayanan yang baik kenapa karena terkadang karena sudah menjadi kebiasaan harus ada sogo menyogo. Ya, harus ada amplop, harus ada penembaknya baru bisa berjalan lancar. Nah, urusan paspor, urusan apa semuanya. Ya. Itu sudah menjadi da mendara daging dan kebiasaan yang telah merasuk di lapisan masyarakat. Ya. Maka ini semua adalah perkara yang diharamkan yang terjatuh di dalamnya kaum muslimun barakallahu fikum. Itu bukan tolong menolong dalam kebaikan, bukan syafaat yang baik. Tapi itu tolong menolong dalam kejelekan syafaat yang buruk yang jelek. Yang mendapatkan dosa darinya. Fahimtum? Naam. Oleh karena itu pemerintah kita Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, melarang hal itu dan menamakannya dengan apa? Gratifikasi. Ya, itu haram. Naam. Barakallahu fikum dan itu sangat tepat dengan syariatul Islam. Taib. Kemudian ikhwani fillah azzakumullah wa akhwati fillah maka syafaat kepada orang yang masih hidup itu perkara yang dibolehkan. Ya, akan tetapi meminta kepada yang sudah meninggal dunia barakallahu fikum maka itu diharamkan dan merupakan syirkum billah. Naam. Ya, kapan kita meminta syafaat? Syafaat itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk para malaikat, ya, kepada para nabi, Naam, di umul kiamah. Ya. Kita meminta syafaat itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, di umul kiamah Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat itu kepada para syuhada. Kepada para syuhada untuk menyalurkan syafaat itu kepada 70 dari keluarganya atau 70 sekian. Ya, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Dan doa kita doa kaum mukminin terhadap saudara kita yang telah meninggal dunia itu adalah syafaat kita yang masih hidup kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ya, itu yang benar, bukan sebaliknya. Ya, bukan kita yang meminta kepada penduduk kubur untuk berdoa kepadanya. Ya, agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Tapi kita yang masih hidup yang mendoakan dia. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran jelas. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala beri pengampunan kepada orang-orang yang beriman yang masih hidup yang sudah meninggal dunia nah kita doakan mereka ya tidak ada dalam Al-Quran orang-orang yang apa yang hidup itu meminta doa kepada orang yang sudah meninggal agar orang yang meninggal itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah meninggal dunia. Naam. Maka barakallahu fikum hati-hati dalam permasalahan ini ya banyak kaum muslimun yang terjatuh di dalam hal ini. Mereka meminta syafaat berdoa kepada ya penghuni-penghuni kubur yang telah meninggal dunia dengan alasan bahwa mereka itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa mereka lebih dikabulkan. Maka perhatikan, ya di dalam ayat Al-Quran, di awal surah Az-Zumar, dan juga dalam surah Yunus, ya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal itu. Ya. Oh. Walladina والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ya wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'inda Allah. Naam, maka Allah memfonis perbuatan itu kesyirikan. Perbuatan syirik yaitu orang-orang yang mengambil tandingan berdoa kepadanya dari wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ya, dan itu dihukumi oleh Allah taala adalah perbuatan syirik. Nah, tapi alasan walaupun alasan mereka itu mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, walaupun alasan mereka itu adalah orang-orang itu yang akan memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Syufa'auna indallah. Tetap Allah katakan itu wa ya'buduna min dunillah. Ya, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Adalah bentuk peribadatan, bentuk kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yaitu apa? Melalui wali-wali yang sudah meninggal dunia tadi. Dengan dua alasan bahwa itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Lebih dekat lagi. Yang kedua dengan alasan bahwa mereka ini akan memberi syafaat nanti di umul kiamah. Ya. Maka dua ayat ini Allah Ta'ala fonis bahwa itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian Soal yang berikutnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hal nubaligu wa nazidu fi madhir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita berlebih-lebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini kita perhatikan. Subhanallah di zaman sekarang ya aneh ya, ada orang-orang banyak dari golongan-golongan kelompok yang memuji guru-gurunya ya orang-orang yang dikultuskan dari pimpinan-pimpinannya melebihi pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melebihi pujiannya daripada pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa Ya, padahal memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan itu pun diharamkan. Dilarang. Ya. Maka beliau menjawab rahimahullah la nubaligu wa la nazidu fi madhihi sallallahu sallam. Kita tidak berlebih-lebihan dan menambah ya dalam memuji Rasulullah sallallahu wasallam melebihi daripada uh, gulu, yakni melebihi daripada batasnya, yaitu berlebih-lebihan. Naam, yang sampai kepada uh, mengkultuskan beliau alaihissalatu wassalam, naudzubillah. Seperti kaum Nasara mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam ya. Naam. Kaum Syiah, Rafidah, ya. Kaum Syiah ini mengkultuskan pimpinannya Khomeini dan yang semisalnya itu melebihi para nabi. Bahkan ya mengkultuskannya sebagaimana yang ke, apa pada tingkat ketuhanan. Ya, sampai beribadah dan menyembahnya waliyadzubillah. Naam. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan wahai Muhammad, hanyalah aku adalah bashar. Bashar itu manusia biasa. Mithlukum, nah, dikuatkan lagi dengan kata lafat mithlukum, manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid Hanyalah sesembahan kalian adalah satu. Berarti di sini Rasulullah menetapkan dirinya sendiri bahwa beliau beribadah kepada Allah Ta'ala yang maha tunggal. Maka kalian juga demikian wahai manusia seluruhnya. Ya, maka jangan mengkultuskan beliau. Jangan melebi, memuji beliau dengan pujian yang berlebihan. Ya, dan ini berulang-ulang. Barakallahu fikum kita sampaikan dari riwayat yang sahih seseorang yang memuji Rasulullah SAW dengan ucapannya anta sayyidun nas, anta ibnu sayyidin nas, ibnul khair dan seterusnya, engkau adalah pimpinannya manusia, engkau adalah anak pimpinannya manusia, engkau adalah anak yang baik dan seterusnya, yakni puji-pujian yang berbahaya ya yang mengandung gulu maka Rasulullah SAW marah ya dan melarang ya sahabat tersebut Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "La tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, fa innama 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluhu." Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "La tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku." Ya, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan ya melebihi batasnya sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam fa inna ma ana abdun maka hanyalah aku adalah seorang hamba hamba Allah hamba yakni wajib untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala faqulu maka katakanlah aku adalah Abdullah wa rasuluhu hamba Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala Nah, demikian ikhwani fidin azzakumullah. Maka barakallahu fikum kita memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya kita mengagungkan beliau namun tidak melebihi batas ya beliau sebagai uh, manusia biasa yang wajib bertauhid, beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan. Nah, maka memuji berlebih-lebihan ini wasilah min wasail asyirkiyah. Adalah wasilah-wasilah yang mengantarkan pada kesyirikan. Ya, awalnya yaitu puji-pujian. Ya, mengenang, memuji, kemudian ujung-ujungnya nanti beribadah kepadanya. Dan itu awal kesyirikan yang terjadi. Demikian barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam riwayat sahih ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan kesyirikan yang pertama dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bagaimana mereka ya mengenang tokoh-tokohnya, orang-orang soleh, Wad dan Suwa'an, Yaguth, Ya'uq, wa Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ya, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaumnya ketika mereka meninggal dunia itu hendak mengingat jasa-jasanya. Ya, maka dibuatkanlah Eh, lukisannya, ya, lalu dibuatkan patung-patungnya, lalu setelah itu disembah. Ya, diibadahi naudzubillah, maka itu kesyirikan yang pertama. Ya. Kesyirikan yang pertama yang terjadi sebelum ya adanya dosa syirik. Barakallahu fikum, yaitu di eh, zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bahkan ulama mengatakan bahwa sebab Allah Ta'ala mengutus beliau sebagai rasul yang pertama karena dalam rangka memberantas kesyirikan itu. Ya. Ternyata Allah takdirkan kesyirikan yang terakhir di zaman Rasulullah SAW sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah yaitu kesyirikan itu muncul kembali melalui patung-patung lima orang soleh itu tadi yang terdampar di pesisir pantai Jeddah. Lalu datanglah seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai ya mengambil kembali dan menghidupkannya dan menyeru kaumnya untuk menyembahnya, beribadah dengannya. Terjadilah kesyirikan kembali di Jaziratul Arab ya sampai menyebar kesyirikan itu kemudian diutuslah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga sebabnya yaitu memberantas kesyirikan tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat sebab pengutusan para rasul itu adalah karena perwujudan tauhid memberantas kesyirikan. Ya, itu inti tujuan utama dari dakwah. Nah, sekarang banyak dari para duat tidak pusing ya. Yang penting eh, bersatu bersatu walaupun ya orang-orang yang bersatu dengannya ahlu syirik melakukan kesyirikan. Ya. Seperti Syiah misalnya. Ya, Syiah ahlu syirik. Nauzubillah ya sampai mempertuhankan Ali bin Abi Thalib ya Syiah di zaman kita Syiah Nusairi ya yang uh, terkenal yang menjadi keyakinan dari apa presiden Syria Bashar Assad dan sebelumnya dari ayahnya ya Hafid Al-Assad itu memiliki keyakinan Nusairi yaitu naudzubillah ya dijadikan sebagai Tuhan ya kepemimpinan itu dipertuhankan barakallahu fikum sehingga kadang-kadang mereka merubah syahadat ya seorang muslim disuruh bersyahadat syahadu an ilaha illallah wa asyhadu anna fulan fulan rasul ya jadi bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah yang disebut Bashar al-Asad ya dan aku mempersaksikan dia adalah rasul Naudzubillah. Ya, sampai sekarang kaum Syiah demikian. Ya, dengan imam kepemimpinan 12 imam yang mereka yakini. Nah, dan ini menyerupai daripada yang menyerupainya ya kelompok yang disebut dengan Islam Jamaah. Ya, 12 imam. Nah, barakallahu fikum. Ya, fa nasallahu salamul afiyah. Ini menunjukkan apa kejahilannya banyak dari kaum muslimin. Bahkan para dai-dai yang berdakwah yang penting menyeru penyatuan Islam, penyatuan Islam, berjihad padahal jihadnya dibangun di atas perbuatan-perbuatan kesyirikan, keyakinan-keyakinan syirik. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mau menolong? Tidak akan mungkin barakallahu fikum. Tidak akan mungkin pertolongan Allah taala akan terwujudkan jika di situ mengandung kesyirikan. Nah, ya. Ke kepemimpinan dan kekhalifaan itu akan tegak di atas tauhid dan ada musyrik Itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di akhir dari surah uh, An-Nur, ya. Naam. Apa? لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم ولا la لهم دينهم الذي alladzi لهم ولا wa من بعد خوفهم ba'di يعبدونني لا يشركون بي شيئا ya kenapa Allah taala uh, apa mengangkat kepemimpinan itu khilafah itu orang-orang sebelum kalian ya karena tauhid karena tauhid sehingga dengan itu keamanan kedamaian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebab itu. Jadi di awal karena tauhid, di akhirnya Allah semakin menekankan ya'buduna li la yusyriku nabi syai'an. Karena mereka memurnikan ibadah itu hanya kepadaku dan tidak membuat kesyirikan. Itu sebab berdirinya khilafah. Ya, berdirinya khilafah Islamiyah. Berbeda di zaman sekarang. Nah, banyaknya kelompok-kelompok yang menyuruh kepada khilafah-khilafah khilafah namun mereka tidak peduli dengan perkara tauhid. Tidak memiliki perhatian dalam perkara tauhid, syirik ya dan juga tidak punya perhatian terhadap sunnah sehingga mereka meremehkan perkara-perkara bid'ah. Naam. Maka itu tidak mungkin ma'asyiral ikhwah karena bertentangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fid din, fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang selanjutnya, man huwa awalul makhlukat? Nah, jadi pembahasan tentang syafa'ah setelah selesai barakallahu fikum kemudian beliau masuk kepada soal yang berikutnya man huwa awalul makhlukat sudah waktu isya sudah belum enam masih berapa menit dua tiga menit Man huwa makhlukat? Siapakah atau uh, apakah awal makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi uh, makhluk itu adalah dicipta ya. Selain dari makhluk adalah al-khaliq, Allah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sang khalik. Selain daripada Allah itu disebut alam. Al-alam. Ma fahu al alam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, bahwa selain daripada Allah itu adalah alam. Alam itu makhluk. Ya. Makhluk yang pertama kali dicipta apa? Maka berselisih para ulama. Beliau mengatakan awalul makhlukat minal bashar Adam wa minal asya al arsh thumma al qalam. Qala Allah Ta'ala id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharam min tin. Dalam surah Sot ayat 76. Jadi awal makhluk dari manusia tentunya Adam alaihissalam. Ya. Tapi dari seluruh makhluk maka awal yang pertama dicipta oleh Allah adalah arsh. Arsh Allah yakni singgah sana Allah subhanahu wa ta'ala. Arsh. Yang Allah sebut di tujuh tempat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Qalam. Yaitu pena. Pena yang uh, menulis seluruh takdir, kejadian takdir 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah tertulis seluruh takdir. Yang menulis adalah pena yang Allah perintahkan. Ya, kepada kolam itu uktub. Ya, ma huwa kain ila yaumil Maka itu makhluk yang kedua. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa makhluk yang pertama adalah al kolam Seperti pendapat Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, karena beliau berdalilkan dengan hadis, dohir dari hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Ya ini dalam riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dihasankan ya oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Bahwa awal yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa makhluk yang pertama dicipta pena. Baru yang kedua arus. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Yang pertama adalah arus Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena di dalam salah satu hadis yang sahih bahwa ya ketika Allah taala memerintahkan pulpen itu untuk menulis seluruh takdir disebutkan Allah taala wa ala arsyihi. Ya, Allah taala telah ya berada di atas arsnya. Ya, berarti ars sudah dicipta. Baru setelah itu Allah perintahkan pulpen, Allah ciptakan pulpen dan Allah perintahkan untuk menulis seluruh takdir. Nah, dan ini yang di apa berpendapat dengannya oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam jawaban beliau tersebut ya dalam menjawab pertanyaan ini. Nah, Kemudian beliau mengatakan, ya, hadis yang menyebutkan bahwa awal yang Allah ciptakan cahaya, cahaya Nabi, itu hadis palsu modu, hadis yang makzub, hadis yang dusta. Nah ini, ini banyak yang meyakini begini. Awalu khalaqallahu nur nabiyika, ya Jabir. Awal yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Sehingga banyak kaum muslimun meyakini bahwa Alam ini tercipta karena cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ini hadis palsu, hadis dusta, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah, menyelisihi azhar, riwayat-riwayat para sahabat, menyelisihi akal yang sehat. Ini pernyataan beliau rahimahullah, menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, menyelisihi akal ya yang sehat. Nah, Barakallahu Sehingga dengan keyakinan ini ya mereka apa? Oh, meyakini bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat ketuhanan. Ya. Sifat ketuhanan sehingga akhirnya terjadi lagi kesyirikan. Ya. Dengan memakai hadis-hadis yang palsu seperti ini. Nah, Imam as mengatakan hadis ini tidak ada sanatnya. Imam Al-Albani mengatakan batil. Imam Al-Ghamari mengatakan palsu. Para ahlul hadis, ya. Wa man qala inna Allah khalaqal asya' min barang siapa yang berkata bahwa Allah menciptakan segala makhluk adalah dari cahaya Rasul, dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia kadzabahul Quran. Al-Quran telah mendustakan dia yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala menciptakan Adam dari tanah dan menciptakan syaitan dari api. Ya, berarti Rasulullah SAW adalah anak cucu Adam. Ya, manusia dicipta dari mana? Dari tanah, bukan dari cahaya. Ya, syaitan dari api, manusia dari tanah. Maka siapa yang mengatakan Rasulullah dicipta dari cahaya, ini kezab, pendusta mendustakan ayat Al-Quran. Ya, nah, Barakallahu fikum. Rasulullah SAW memiliki ayah dan ibu. Ya. Memiliki apa? Ayah dan ibu. Nah, sehingga beliau tercipta dari seperti kita. Ya. Dari air yang memancar, dari sperma. Barakallahu fikum. Nah, dan itu bukan aib. Ya. Sebagian mereka mengingkari hal ini. Ya, menyangka bahwa ketika meyakini Rasulullah dicipta melalui bapak, ayah, ibu, berarti ini mendeskreditkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini mengingkari kenyataan, ya. Yang dimana Allah Ta'ala menciptakan Rasulullah SAW melalui ayah dan ibu. Ya, Abdullah dan Aminah. Nah, yang kedua orang tua beliau adalah dari pendapat yang kuat kafirani Ya, keduanya kafir. Nah, Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan kafarah majelis, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan karena waktu salatul isya kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh